ya untuk diterapkan pada eh, tidak pas di, diterapkan kebanyakan dari sifat-sifat itu ya tidak terterapkan pada mayoritas orang-orang yang menisbahkan diri kepada ilmu pada zaman ini. Ya kita teliti sifat-sifat itu ya ada Diri orang-orang yang banyak mengaku sebagai alim ternyata Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan bil makna asbahtu la a'rifu min al ulama illa illa al qalilin وأخصهم بالذكر الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين نعم kata Al-Albani rahimahullah sekarang ini aku menjadi tidak mengenal ulama kecuali sedikit sekali. Aku khususkan mereka dengan penyebutan. Aku khususkan. Ya. Mereka yang tergolong ulama sebagai contoh beliau khususkan yang disebutkan adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihim ajma'in. Bukan berarti hanya dua itu ulama, tetapi Syekh Al-Albani mengkhususkan menyebutkan contoh ulama dua ini. Ya. Yang menunjukkan eh, menunjukkan kedudukan keilmuan dua syekh tersebut di sisi Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, itu kata beliau. Iya. أصبحت لا أعرف من العلماء إلا أفرادا قليلين. Nah, maknanya sudah disebutkan tadi. Semakna dengan ucapan الشيخ عبد السلام Barjis نعم jadi sedikit. نعم كتا الشيخ di sini, "Falaisa al-alimu bukanlah yang disebut alim itu man kana fasihan balighan balighan fi khutbah fi khutbah balighan fi muhadaratih نعم <clears throat> ونحو ذلك وليس العالم من ألف كتابا أو نشر مؤلفا أو حقق مخطوطة أو أخرجها bukan yang nama alim itu orang yang fasih ya hebat retorikanya dalam khutbah-khutbahnya hebat retorikanya dalam muhadarah-muhadarahnya dan semisal dengan itu. Bukan yang namanya alim itu yang pandai mengarang kitab. Ya, atau e, menyebarkan karyanya, karya tulisnya atau dia sudah mentahkik makhtuta yakni manuskrip ya atau e, mentahrij, ya manuskrip itu bukan semata itu bukan itu barometernya, tolak ukurnya. Lianna wazna al-alim bihadhihi al-umur fahasb huwa al-mutarassib wa lil fi katsirin min adhani al-ammah. Kenapa beliau menyinggung ini? Kata beliau dikarenakan timbangan ya untuk menilai seorang alim dengan perkara-perkara tersebut yang fasih, yang hebat, ya retorikanya, yang pandai mengarang kitab, yang menyebar karya tulisnya, ya dan semisalnya. Dengan semata itu, itu dijadikan sebagai timbangan untuk menggelarinya sebagai alim, ini yang sudah meresap dan mengendap ya dan ini menyedihkan pada kebanyakan pikiran ya orang-orang umum keumuman orang timbangannya itu kalau sudah melihat orang di mimbar Masya Allah hebat fasih retorikanya bagus ya atau sudah punya karya tulis, sudah punya kitab yang dikarang dan semisal dengan itu lantas kemudian digelari sebagai alim. Nah, ini keliru. Kata Syekh rahimahullah, "Fal alimu haqqan" Alim yang sebenarnya من تولع بالعلم الشرعي orang yang gemar dengan ilmu syar'i ya sudah menggeluti ilmu syar'i wa alamma bimujmali ahkamil kitab was sunnah dan dia sudah menguasai global hukum-hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Arifan bin nasikh wal mansukh. Mui wa bil mutlaq wal muqayyad. Mana yang mutlak ya dan mana yang muqayyad yang diikat, dibatasi, tidak dimutlakkan wabil eh, bil mujmali wal mufassar mana yang global dan mana yang sudah dirincikan sudah ditafsir ditafsir wa tala aidan ala aqawil salafi fi fima ajma'u alaihi ikhtalafu fihi dan dia juga sudah menelaah ucapan-ucapan salaf dalam hal-hal dalam perkara-perkara yang mereka ijma' salaf ijma' atasnya dan mana yang kaum salaf berselisih atasnya. Nah, ini ya satu kriteria untuk mengenal siapa alim yang sebenarnya. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih kitab Ibn Abdul Bar rahimahullah Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan Ilmi wa Fadli telah membuat satu bab ya fi man yastahiqqu yusamma faqihan aw aliman bab tentang siapa yang berhak untuk dinamakan faqih untuk dinamakan alim nah bisa dilihat di juz 2 halaman 43 nah Kata beliau, "Walau ghaiba anna tahsilahum li hadhihi al-ahkam asy-syar'iyyati qad istaghraqa waqtan tawilan." Tidak diragukan lagi bahwa mereka menghasilkan hukum-hukum syariat itu, menghasilkan ilmu yang banyak itu, menguasai ya hukum-hukum syariat mereka berhasil mendapatkan itu ya itu telah menghabiskan waktu yang panjang. Telah menghabiskan waktu yang yang panjang. Wastafraga wastafraga juhdan kabira dan itu telah setelah mencurahkan usaha perjuangan yang besar. Ya. Bukan waktu yang singkat dan tidak juga dengan e, bersantai-santai. Tidak. Nah, tidak bisa seperti itu. Nah, seperti kata Yahya, Yahya ibnu Abi Kathir. Nah, la yunalul ilm bi rahatil jism. Ilmu itu tidak bisa dicapai dengan tubuh yang santai, dibuat santai, tidak dipaksa, ya, tidak berjuang. Nah, harus ya ber, berusaha, berupaya, berpayah-payah, berlelah-lelah dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, memaksakan diri, tidak kenal lelah. Akar ini tadi ucapan Yahya bin Abi Katsir ini ilmu ilmi rahajal jism Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan Tubuh yang santai Dengan bersantai-santai Ya, dengan Banyak istirahat Ya Banyak santai Ini di, di, di, ditulis oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, sahih Muslim. Kisahnya ketika itu lima Muslim ketika mengarang sahih Muslim nah sampai pada uh, kalau tidak keliru pembahasan tayamum di masih masih kita butuh haram Lima Muslim merasa lelah terus berhenti istirahat berhenti nah ya kemudian beliau teringat itu ya ucapannya Yahya bin Katsir bangkit lagi semangatnya sekalian ditulis di situ la yunal qala Yahya bin Katsir la yunal ilmu rahatil jism terus lanjut lagi kita dapati sekarang saya Muslim lengkap dari awal sampai akhir itu perjuangan berat itu bisa menghasilkan saya Muslim lengkap dengan sanat ya berbagai sanat sanat peralihan sanat ya matan ini, matan itu. Ya, yang sanat-sanatnya. Berjilid-jilid. Ilmu itu tidak bisa. Nah, didapatkan diraih dengan bersantai-santai. Nah, jadi para ulama itu memang sudah menghabiskan waktu yang panjang mencurahkan perjuangan yang besar. Wadahu ila dhalika aydan adam al-ibtidai' an ta'allum ya. mereka e, di samping itu juga ditambah lagi mereka tidak terputus dari yang namanya ta'allum dari namanya belajar tidak terputus ya. kalau belajarnya terputus-putus ah duduk empat bulan terus berhenti ya dua bulan tiga bulan lanjut lagi ya baru jalan sebulan putus nah begitu nah di pondok misalkan eh, setengah tahun terus jalan sana kemari nyari ya pondok lagi belum jumpa satu dua bulan nyari dan cocok nah putus itu selama sebulan nah sekian waktu putus baru dapat lagi baru belajar setahun ya ada lagi kurang cocok kurang cocok lagi nyari lagi yang lain putus lagi nah. ya makanya kalau betul ilmu yang seperti itu banyak tidak berhasil beda dengan orang yang duduk tekun di mahad di pondok bertahun-tahun belajar nah ya sampai benar-benar berhasil mustafid banyak fawaid dia dapatkan Nah. Baik. Baru mungkin setelah itu berpikir jika ingin uh, mendapatkan ilmu dari guru yang lain yang punya keahlian khusus di bidang yang lain yang tidak dimiliki oleh gurunya, oleh syekhnya yang sekarang. Nah, Ustaz yang sekarang dia ingin mendapatkan keahlian itu dari guru yang lain, baru dia mendatangi yang lain. Seperti itu. Nah, وقد ورد في بعض الآثار أن موسى سأل ربه Nah. Ayu ibadika alam. Datang pada sebagian athar wallahu alam. Ya. Sebutkan pada sebagian athar bahwa Musa bertanya kepada Rabbnya siapakah hambamu yang paling alim Qal Allah menjawab pertanyaan itu alladzi la yushbi'u minal ilm. Alladzi la yushbi'u minal ilm. Yang paling alim adalah orang yang tidak pernah kenyang dari ilmu. Tidak pernah puas dari ilmu. Nah, kalau sedikit-sedikit puas, sudah banyak ilmunya ini sudah. Nah, dah pulang kampung. Nah, ya nah, itu tidak akan bisa uh, meraih ilmu yang banyak nah kalau cepat puas nah jadi allah la yashbi' karena orang yang tidak pernah merasa puas dari ilmu dia akan terus mencari, mencari terus menimba, menimba, menimba, menimba, terus belajar, belajar, belajar. Akan terus bertambah ilmunya, terus bertambah, terus bertambah ilmunya. Nah, semakin banyak ilmunya, semakin matang ilmunya. Nah, فمن kana هذا حاله فهو العالم الذي يستحق هذا اللفظ الجليل. Maka ha, barang siapa keadaannya ini dialah yang berhak digelari alim ya yang memang berhak menyandang gelar yang mulia ini sebagai alim nah id huwal muballighu li syar'illah taala karena dialah yang menyampaikan syariat Allah taala Nah, al anhu subhanahu wa ta'ala. Dia menyampaikan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai ilmu itu kepada umat. Nah, Al-Qa'im lillahi azza wa jal bil hujjah ala khalqihi yang eh, menegakkan hujjah ya atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk agama Allah. Untuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Walau qalla kalamuhu wa nadur au ulima ta'lifuh. Ada Syekh walau qalla kalamuhu meskipun ucapannya sedikit ya wanadur jarang jarang didengar dia berstatement atau adima ta'lifu atau tidak ada karya tulisnya bukan berarti ya dia bukan alim. Nah, bukan berarti dia bukan alim. Nah, mungkin eh, kalau kalian memperhatikan riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Riwayat hadisnya kan banyak sekali. Ya, termasuk yang banyak riwayatnya. Abu Sa'id khudri Ya. Dibandingkan riwayat hadisnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab. Ya kan? Hah? Jangan kalian katakan Abu Hurairah lebih alim daripada Abu Bakar As-Siddiq. Lebih alim daripada eh, Umar Ibn Khattab. Nah, ya Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab adalah manusia terbaik manusia paling mulia setelah deretan para nabi dan rasul ya, dan ini ijma' ahli sunnah wal jamaah nah meskipun kalau kita melihat eh, naam membandingkan kita mendapati riwayat-riwayat hadis dari mereka tidak sebanding dengan diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, eh, di sini ya Syekh menyebutkan faedah yang penting bahwa sikap eh, terkelabui ya menyangka orang yang banyak berbicara banyak berstatement ya itu dijadikan sebagai patokan tolak ukur barometer mengatakan dia alim itu sebenarnya bukan hanya sekarang Bukan sesuatu yang baru lahir sekarang persangkaan seperti itu. Tetapi itu sudah sejak dulu. Nah, sudah ada persangkaan-persangkaan seperti itu. Oleh karena itu di sini Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali ya merasa perlu untuk menerangkan masalah ini. Nah, sehingga beliau dalam kitabnya ya yang berjudul Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Keutamaan ilmu salaf atas ilmu khalaf. Ilmu salaf ya dan ilmu orang-orang yang datang setelahnya, orang belakangan. Beliau di sana menerangkan masalah ini dalam rangka untuk membantah orang yang terpengaruh ya, terpedaya dengan banyaknya ucapan-ucapan, statement-statement ya, orang-orang belakangan kemudian dianggap oh itu lebih alim. Ya. Sampai kemudian disangka oh itu lebih alim daripada salaf. Nah, sehingga kemudian menjadikannya sebagai mi'yar al-ilm sebagai ya tolak ukur barometer untuk uh, mengukur ilmu ya lil alim sebagai barometer patokan tolak ukur untuk mengukur menilai seorang alim yaitu banyaknya kalimat-kalimatnya statement-statementnya ya banyaknya penjelasan-penjelasannya berpanjang lebar nah Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata dalam kitabnya tersebut Fadlu ilmi salaf eh, Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf di sini dinukil. Nah, kita dengar keterangan beliau wa qad ibtulina bi jahalatin minan nas. Sungguh kita diuji oleh orang-orang bodoh, orang-orang jahil dari kalangan manusia. Ya'taqiduna fi ba'di man tawassa'a fil qawli minal mutaakhirin annahu a'lamu mimman taqaddama orang-orang bodoh orang orang jahil yang beriktikaf berkeyakinan pada diri sebagian orang-orang yang berpanjang lebar kalau berbicara kalau menjelaskan sesuatu berpanjang lebar ya dari kalangan mutaakhirin orang-orang mutaakhir orang-orang belakangan bahwa ya dia lebih alim daripada orang-orang terdahulu karena melihat panjang lebarnya penjelasannya kalau berbicara. Famin human yadunnu maka di antara mereka orang-orang jahil itu ada yang menyangka fi syakhsin pada diri seseorang annahu a'lamu min kulli man taqaddama min as-sahabati wa man ba'dahum bahwa orang itu lebih alim daripada seluruh yang pernah ada dari kalangan sahabat dan generasi setelahnya dari kalangan tabi'in atau tabi'in dan a'immah likathrati bayanihi wa maqalihi hanya semata karena melihat ya banyaknya keterangan dia penjelasan dia dan banyaknya statement-statement dia nah kemudian menyangka dia lebih alim daripada seluruh yang telah lewat dari kalangan sahabat dan generasi setelahnya Uminhum man yaqulu huwa a'lamu min al-fuqaha'il masyhurin al-matbu'in di antara mereka orang jahil, orang bodoh itu ada yang mengatakan bahwa dia lebih alim daripada ya para fuqaha ahli fiqh yang terkenal, yang punya pengikut. ثم ذكر الثوري والأوزاعي والليث والليث بن المبارك kemudian Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan contoh ya fuqaha yang terkenal آه، نعم يأتوا الثوري سفيان بن سعد الثوري الأوزاعي الليث آه، الليث بن سعد آه، ابن المبارك نعم عبد الله بن المبارك نعم Kemudian wakal dan mengatakan Kata Ibn Rajab, fa inna haula'i kullahum aqallu kalaman mimman ja'a ba'dahum. Karena mereka semua itu fuqaha yang terkenal itu lebih sedikit ucapannya daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, hanya dengan timbangan itu. Kuda menyangka lebih alim daripada para fuqaha yang terkenal itu. Wahada, ay, tafsil dan ini yakni perincian ini tanak uh, na'am ai tafdil na'am artinya yang benar hada tafdil wa hada ai tafdil ya dan ini yakni uh, tafdil pengunggulan ini ya mengunggulkan orang mutakhir orang belakang daripada yang terdahulu salaf tanakkusun azimun bis salafis salih ini adalah celaan ya, yang besar terhadap salafus salih ya wa isaatun wa isaatu dhannin bihim dan ini bentuk berburuk sangka terhadap salafus salih wa nisbatuhum ilal jahli wa qusuril ilm dan ini Artinya menisbahkan salafus soleh kepada kejahilan. Ya, dan kepada kekurangan ilmu. Bahwa ternyata datang orang-orang belakangan yang jauh lebih alim daripada mereka. Nah, ini berarti salafus soleh kurang ilmu. Banyak hal-hal yang mereka tidak tahu. Karena ternyata ada orang orang belakang yang kemudian itu yang menangkannya panjang lebar ya dan tidak dibahas oleh salafus soleh. Berarti banyak sekali yang salafus soleh tidak tahu. Yang tahu adalah orang yang datang belakangan yang kemudian menerangkannya panjang lebar. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian Ibn Rajab Al-Hambali Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan athar Ibn Mas'ud. Athar Ibn Mas'ud. Nah, dan pada atar itu Ibnu Mas'ud mengatakan innakum fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu Sesungguhnya kalian berada di suatu zaman banyak ulamanya sedikit ya ahli pidatonya banyak ulamanya, sedikit ahli pidatonya. Wasayati ba'dakum zamanun qalilun ulama'uhu kathirun khutaba'uhu. Dan akan datang setelah kalian suatu zaman ulamanya sedikit, ahli pidatonya banyak. Nah, Wah sekarang ini kalau yang namanya ahli pidato Sudah Nah Menjamur Ahli ceramah, ahli pidato Ahli bicara, ahli retorika Nah Dan penggemarnya uh, Banyak Nah Kalian berbicara orang alim Sedikit Penggemarnya Nah, nah dari sisi retorika, keahlian e, retorikanya, ya mungkin kalah. Tapi kalau yang pandai bicara, apalagi kalau bikin tertawa, hmm, sudah. <laughs> nah, itu paling digemari sudah. Nah, seperti siapa itu? Siapa? Maulana. Hah? nah. Hah? Itu yang sudah meninggal juga itu. Jafar Jeffrey Bukhari. Hah? Eh, dan yang semisal dengan itu. Ah, dulu siapa? Uh, ulama se sejuta umat ya. Hah? Zainuddin MZ. Wah, sudah. Hah? Nah. Yang seperti itu banyak. Dan itu yang digemari. Allah musta'an. Faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwa al-mamduh. Jadi sebenarnya maka barang siapa yang banyak ilmunya kemudian sedikit bicaranya itulah yang terpuji. Waman kana bil aksi fahuwa madmum. Ya, Barang siapa sebaliknya, maka dia tercela. Nah, justru karena sedikit ilmunya pingin tampil bicara sana sini. Nah, justru yang banyak ilmunya tawadu, merasa dirinya bodoh. Ya, merasa dirinya uh, nah kurang ilmu. Nah, waroknya tinggi, berhati-hati, khawatir salah ngomong, khawatir salah bicara betul berhati-hati. Barakallahu fiikum. Nah, hal ini tentunya tidak menghalangi seorang alim ya untuk memberikan Faida eh, Faida ilmiah, memberikan ya penjelasan-penjelasan ilmiah. Nah, di majelis-majelis ilmu eh, memberikan fatwa-fatwa yang dibutuhkan oleh umat. Nah, barakallahu fiikum. Nah ini yang disinggung oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah yang disinggung oleh beliau orang-orang yang berpanjang lebar jika membuat pembahasan penjelasan dalam masalah-masalah lain. nah ini sudah di, dinilai demikian nah di masanya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali Nah, bagaimana kalau Al-Hafidh Rajab Al-Hambali hidup di zaman kita sekarang ini? Nah, Syekh di sini fa kaifa law ra'a mutakallimi zamanina alladziina ittakhadhahum an-nasu ru'asa ulama bagaimana lagi jika dia melihat ya ya <clears throat> orang-orang yang ya ahli berbicara di zaman ini yang dijadikan sebagai tokoh-tokoh ulama ya oleh manusia. Nah. Wahum innama yatakallamuna amma yusammunahu bi fiqhil waqi'. Padahal mereka itu hanya berbicara tentang hal-hal yang mereka istilahkan sebagai fiqhul waqi'. Fiqhi waqi'. Nah. Ya. Yaitu hasil yang dikumpulkan dari akhbar berita-berita ya, tentang fakta-fakta yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di dunia ini. Nah, amma fiqh syara adapun fi syara fiqh pemahaman terhadap syariat ini yang diistilahkan oleh mereka bahwa ma yusammuna bi fiqhil haid wan nifas mereka istilahkan itu fiqh tentang haid nifas ya dan kemudian eh, ulama disindir ya mereka itu pembahasannya seputar haid nifas nah nah ini sindiran untuk menjatuhkan kedudukan ulama nah Tayyib. E, berikutnya kata beliau, "Wa mimman yanbaghi ayyumayyiz bihi man yutlaqu alaihi lafdhu e, 'alimin kabir lafdhu 'alimin kabir as-sin." Nah, di antara yang uh, semestinya dijadikan sebagai barometer timbangan untuk membedakan ya untuk menilai siapa yang berhak disematkan badannya gelar alim yaitu kabir as Nah, orang yang memang sudah tua. Usianya sudah lanjut. Wahada wa in lam yakun syartan fi bulughi martabatil ulama. Nah, Hal ini meskipun ini bukan syarat untuk mencapai tingkatan ulama. Betul, bukan berarti syarat bahwa nanti bisa digelari ulama kalau sudah tua, sudah 70 tahun, 80 tahun. Ya. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nah, bukan berarti kalau sudah tua seperti itu baru boleh dikatakan ulama. Tidak berarti begitu kata Syekh. Tetapi illa anna fi hadaz zaman hanya saja di zaman kita sekarang ini yang bagi ayyuj'ala hadza kasyaratin semestinya ini dijadikan bagaikan syarat lima yatarattabu ala akhdhi al-ilmi 'an as-sighar min al-mafasid al-kathirah dikarenakan akibat mengambil ilmu dari as dari orang-orang yang masih muda usianya ya akibat yang timbul adanya kerusakan-kerusakan yang banyak ini satu ya, banyaknya kerusakan yang terjadi dikarenakan mengambil ilmu berguru dari orang-orang yang masih muda nah dan disangka sudah alim. Wa dan juga li ada mikudrati katsirin minan nas al-yawma ala tamyizil alimi min ghairi. Yang kedua, dikarenakan pada masa kita sekarang ini ya, ketidakmampuan banyak dari manusia, dari kaum muslimin untuk membedakan siapa yang memang alim dan siapa yang tidak. Maka untuk menghindarkan semua itu ya, supaya tidak terjadi kekacauan, salah sangka, kemudian salah e, mengambil rujukan, maka ya semestinya ini dijadikan sebagai syarat sehingga kita katakan ah, lihat usianya. Nah, itu sudah 60 tahun ya. E, naam, semisal itu 50, 60, 70, 80. Nah, yang sudah tua. Nah, ini baru eh 20 tahun, 30 tahun baru. Nah. Ya. Ini kata beliau. Walida oleh karena itu qala Abdul Abdullah bin Mas'ud. Nah, beliau kemudian eh, berdalil dengan eh, asar Abdullah bin Mas'ud. Nah, asar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim wa an ulamaihim fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar mereka dari orang-orang amanah mereka, dari ulama-ulama mereka. Jika mereka mengambil ilmu dari orang-orang muda mereka dan dari orang-orang jelek mereka, halaku mereka akan binasa. Ya. Waqad asnada al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah fi kitabih Nasihat Ahli al-Hadith Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan sanatnya dalam kitab Nasihat anil Hadith bisa nadihi dengan sanatnya ila Ibnu Qutaibah sampai kepada Ibnu Qutaibah annahu su'ila an makna hadal athar Ibnu Qutaibah ditanya tentang makna athar ini fa'ajaba bima nassuhu maka Ibnu Qutaibah menjawab pertanyaan itu nas ucapannya kata Ibnu Qutaibah yuridu maksud Ibnu Mas'ud dengan ucapannya itu la yazalun nasu bi khair manusia senantiasa dalam kebaikan maka na ulama'uhum al masyayikh selama ulama mereka al masyayikh al masyayikh orang-orang berilmu yang sudah masyayikh yakni sudah tua ya sudah syuyukh sudah tua usianya walam yakun ulama'uhum al ahdath dan tidak menjadikan ulama mereka dari kalangan al-ahdath, orang-orang yang baru ya. Masih muda. Nah, usianya baru, masih muda, al-ahdath. Nah, orang-orang yang baru muncul, nah, usianya masih muda. Kemudian eh, Ibnu Qutaibah rahimahullah menerangkan eh, na'am alasan tafsir ini dengan mengatakan anna syekha قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه وسفهه karena sesungguhnya seorang syekh yang memang sudah tua ya, sudah hilang darinya, sudah pergi, sudah sirna darinya atau syabab, kesenangan pemuda. yang suka bersenang-senang. wahidatuhu ketajaman. Ya. Pemuda, kelancangan pemuda, wa ajalatuhu ketergesa-gesaan pemuda, wasafahu dan ke kebodohan pemuda yang e, tidak tidak panjang perhitungannya jika menghitung suatu perkara. Nah, Nah, ah, pemuda kan begitu. Nah, jiwa untuk bersenang-senangnya masih kuat, ya, masih tajam, ya, masih lancang, masih tergesa-gesa, ah, masih kurang perhitungan kan begitu. Nah, ah, itu memang beda. Ya, usia ini pengaruh. Nah, memang sudah usia itu tenang. Ah, wastashhabat tajribata wal khibrata. Dan dia sudah memiliki tajribah, berbagai macam pengalaman. Dia sudah melewati usia muda masalahnya. Hah? Sudah melewati usia muda itu. Pengalamannya sudah banyak. Wal khibrah pengetahuannya. Ya. Fala yadkhulu alaihi fi ilmihi asyubha. Maka tidak masuk atasnya eh, atasnya pada ilmunya syubhat, tidak tercampuri oleh syubhat. Wala yaghlibu alaihi hawa dan tidak dikuasai, didominasi oleh hawa nafsu. Wala yamilu bihi tama'u dan tidak ya memiliki kecenderungan kecenderungan untuk rakus wala yastazillu syaitanu istidlal al dan dia tidak digelincirkan oleh syaitan sebagaimana menggelincirkan ya orang yang masih muda yang baru berkembang wa wal waqari eh, wa bersama dengan usia ya, ikut padanya ketenangan ya kemuliaan dan ikut padanya wibawa semakin lanjut usianya semakin tenang semakin berwibawa ya begitu wal hadath wal hadathu qad tadkhulu alai hadhihi al umur allati uminat ala syaikhi fa idza dakhalat alaihi wa aftahalaka wa ahlaka sedangkan orang yang masih muda ya mungkin saja perkara-perkara ini masuk menyusup terdapat pada dirinya yang hal itu aman dari seorang syekh sudah tidak ada pada seorang syekh nah menimpa yang masih muda dan tidak menimpa yang sudah syekh. Syekh ini sudah melewati itu semua masa itu. Nah, maka jika ini masuk menyusup pada diri yang masih muda ini kemudian dia berfatwa maka dia pun binasa dan dia pun membinasakan. Nah, ah, kata Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah wa huwa kalamun jadirun bitambul. Ini ucapan Ibnu Qutaibah sangat pantas untuk direnungkan. Kemudian beliau mengatakan, "In kana ba'dul ulama, meskipun sebagian ulama yara anna ba'dul asaghir huna hum ahlul bid'ah." Meskipun sebagian ulama berpandangan bahwa ya, al-asaghir yang dimaksud di sini <clears throat> golongan yang kecil yang dimaksud di sini adalah ahlul bidah. Nah. Ya. Ahlul bidah wal ahwa. Meskipun demikian, tetapi fa inna sigar huna lafzul am akan tetapi kata sigar, ya orang-orang yang masih kecil pada ucapan Ibnu Mas'ud di sini lafadznya umum yatanawalu as-saghira lafzan was-saghira ma'nan. Lafaz umum ini meliputi yang memang secara lafaz dia kecil ya. Yakni memang usianya masih muda, masih kecil dan juga meliputi yang kecil secara maknawi. Ya. Karena dia dari kalangan ahlu bidal ahwa. Meskipun sudah tua 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun tapi dia mubtadi, maka dia dari kalangan asawir. Hah? Dia dari kalangan orang yang kecil, orang yang rendah, yang hina, yang tidak pantas ditilik dan diambil ilmunya sama sekali. Nah, jadi beliau berkesimpulan di sini dari ucapan Ibnu Mas'ud bahwa Ucapan Mas'ud mengatakan e, kata as-saghir, al-saghir, orang yang masih kecil di sini, masih muda di sini masuk di dalamnya e, ini tadi makna yang masih muda, usia yang diinginkan. Nah, pembahasan sekarang secara lafaz dan masuk pula secara maknawi yakni ahlul bidah wal ahwa. Meskipun usianya sudah tua tapi kalau dia mubtadi maka secara maknawi dia kecil, hina rendah. Nah, Kemudian beliau mengatakan fa'ala hadza yang bagi tawajjuhu ila ahli ilmi kibar wa al ilmi anhum madamu mawjudin. Ya berdasarkan ini ya semestinya sepantasnya untuk mengarah kepada ahlul ilm yang para ulama kibar, ulama senior, ulama besar dan mengambil ilmu dari mereka selama mereka masih ada. Nah, ya atau kita sekarang misalkan eh, tinggal di negeri yang jauh dari ulama nah dan belum memungkinkan rehlah dulu di hadapan ulama kibar Alhamdulillah pada masa sekarang dan kemajuan teknologi kita bisa mendapatkan ya audio-audio mereka ya audio-audio rekaman-rekaman ilmu mereka itu kita kita geluti. Nah, kita jadikan sebagai rujukan kita. Pendapat-pendapat mereka, ijtihad-ijtihad mereka, fatwa-fatwa mereka itu yang kita jadikan sebagai rujukan. Nah, Barakallahu fiikum. Nah, kalau pada masa kita sekarang ini, ya mereka deretannya seperti uh, Syekh Rabi' Al-Markhali, Fidahullah, ya Syekh Salal Luhaidan, Fidahullah, Syekh Salal Fauzan, Syekh Abdul Muslim Al-Abbad, nah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Nah. Ya, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Bukhari. Nah, dan semisal dengan mereka. Dikenal sebagai kibarul ulama. Mereka punya durus. Nah, punya pelajaran-pelajaran. Nah, punya majelis-majelis. Nah, kata Syekh di sini, "Amma law kana al-insanu fi baladin laysa fiha kabirun wa hunaka saghirun 'indahu min al-'ilmi ma yu'ahhiluhu lit-tadris." Adapun jika seseorang berada satu negeri, tidak ada di situ ya alim besar, alim senior. Di sana ada ya Orang yang punya ilmu tapi masih kecil, masih muda. Indahu minal ilm. Dia memiliki ilmu. Talibul ilm, penuntut ilmu. Ma yu'ahiluhu tadris memiliki ilmu yang membuatnya ahli untuk mengajar. Wa yu'ahiluhu litalakil ilmi anhu, punya keahlian untuk mengambil ilmu darinya. Fala ba'sa idhin lil haja, maka tidak mengapa. Ketika itu karena tuntutan hajat untuk kebutuhan untuk mendapatkan ilmu ya belajar dari dia karena tidak ada yang lain. Kita mau belajar sama alim kabir, senior tidak ada, ya sudah tolibul ilmi yang punya keahlian ini kita belajar darinya. Nah, namun seperti dikatakan tadi, sambil kita ya punya waktu-waktu untuk ya mendengarkan ya eh, durus, mendengarkan uh, naam Eh, penjelasan-penjelasan eh, fatwa-fatwa dari kibar ulama yang sampai kepada kita. Nah, lakinna al aib kull al-aib ay yakuna al-ulama al-kibar mawjudin mutawafirin fayansarifu al-insanu anhum ila man dunahum. Akan tetapi merupakan aib ya. Sungguh itu adalah aib jika ulama senior ulama kibar ada banyak ya dan terbuka majelis untuk belajar sama mereka kemudian seseorang beralih dari mereka ke yang lebih rendah nah barakallahu dulu eh, kami teringat dulu ketika berguru di Darul Hadis dan Maj. Nah, eh, dari uh, Imam المجدد المحدث الشيخ مقبل بن al-Wadi'i, rahimahullah Nah di saat itu kan sudah terbuka beberapa ma'had beberapa مركز eh, علمي ya nah di beberapa tempat yang merupakan cabang-cabang lah ya, mereka eh, murid-murid dari Syekh Mukbil nah ya nah itu yang namanya orang menuntut ilmu itu kan banyak ajakan-ajakan dan pengaruh-pengaruh nah ayo kita ke sana di sana masya Allah dia kalau mengajar ilmu usul ilmu ini mantap artinya kan kita harus meninggalkan saya mobil ini kalau kita ke sana nah di situ eh, nah eh, sebagian senior kita nah di kalangan murid saya mobil nah itu selalu mengingatkan nasihat nah, dalam hal ini Selama saya mobil masih hidup kita belajar di saya mobil Kenapa kita cari selain saya mobil Nah, mereka yang mengajar itu muridnya saya mobil Nah, Barakallah. Ya, termasuk diantara yang sudah terbuka waktu itu ya Ma'had Abu eh, Abul Hasan. Nah, misri Umar Ma'ribi. Ya. Dan kemudian dia menjadi mubtadi' ikhwani, seorang ikhwani. Nah, termasuk Ma'had yang sudah ada juga waktu itu di Ma'bar. Nah, Syekh Muhammad Al-Mulaqab bil Imam di mabari yang sekarang menjadi mubtadi dhal ikhwani. Barakallahu fiikum. Jadi memang beda ya kematangan ilmu ya ulama kibar, ulama senior. Ya, memang matang. Ya. Barakallahu fiikum. Kemudian sekarang kita beralih uh, Syekh di sini menyebutkan alamat yatamayyazu biha ahlul ilmi nafi' Naam eh, tanda-tanda yang dengannya ahlul ilm yang memiliki ilmu yang bermanfaat ya yang dengan diketahui mereka yang benar-benar ahlul ilm yang ilmunya bermanfaat alladzina warra syar' bi fadailihim wa tazkiyatihim yang memang telah datang syariat menerangkan keutamaan kota mereka dan merekomendasi mereka Nah, sebagian tanda itu disebutkan oleh Ibnu Rajab al rahimahullah pada kitab yang telah disebutkan tadi Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Nah, dan di sini Syekh akan menyebutkan Eh, menukil sebagian keterangan Al-Hafidh Ibn Rajab dengan sedikit eh, eh, naam <clears throat> perubahan nah untuk memudahkan alamat yang pertama yang disebutkan innahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman Sesungguhnya mereka tidak melihat untuk diri mereka ya ke keadaannya ini keistimewaan ya dan kedudukan wa yakrahuna biqulubihim at-tazkiyah wal madah dan mereka membenci pada kebencian yang ada pada kalbu mereka bukan dibuat-buat bukan ditampak-tampakkan dengan lisan dan ucapan, tapi memang mereka itu benar-benar membencinya. Ya, membenci yang namanya tazkiyah. Ya. Rekomendasi wal madah dan yang namanya pujian. Kalau kalian pernah mendengar rekaman Syekh Al-Albani rahimahullah disanjung ketika tidak menyampaikan muhadarah oleh e, Naam pembawa acaranya memuji beliau ya, keilmuannya ingin mendengar mutiara-mutiara ilmunya Syekh Al-Albani menangis nah menangis kemudian berdoa Nah, membaca doa yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika dipuji orang. Ya. Begitu pula Syekhuna Mukbir rahimahullah berkali-kali kami mendengar dari beliau mengatakan saya ini cuma talibul ilmu cuma penuntut ilmu nah sempat ada uh, sebagian uh, orang yang hadir di majelis yang uh, sifatnya uh, seakan ingin uh, mengadu domba nah dia menyebutkan di hadapan syekh di majelis ini. Nah, oh, bahwa Syekh Al Albani menyebut kamu di uh, salah satu kitabnya. Nah, saya akan arahnya bahwa itu kritikan dari Syekh Al Albani kepada Syekh Mukbil. Nah, wah kata Syekh Mukbil, saya ini dibanding Syekh Al-Albani cuma talibul ilm. Nah, cuma penuntut ilmu biasa. Nah, dan Syekh Mukbil itu min di Syekh Al-Albani dari murid termasuk muridnya Syekh Al-Albani. Nah, yang Eh, Syekh Al-Albani pernah eh, Syekh Al-Albani rahimahullah eh, riwayat Syekh Abdul Al-Bukhari Hafizahullah Syekh Al-Albani pernah ditanya kami mendengar ya Syekh bahwa kamu akan berkunjung ke Yaman untuk mengunjungi Syekh Mukbil Nah, kata Syekh Al-Bani tidak. Dan tidak pernah ada rencana itu. Kemudian Syekh Lalwi nanyakan bagaimana Syekh Mukbil. Kemudian diceritakan tentang dakwahnya di Yaman. Ya. Sunnah jadi hidup berkembang. Dakwah salafiyah diperbaharui di sana Syekh Mukbil. Ya. kemudian dipuji oleh Syekh al Nikmat talibu kana wa nikmat syekhu huwa. Kata Syekh al Nikmat talibu kana dia adalah murid sebaik-baik murid dulu sebaik-baik murid yang aku ajari wa ni'mas syekhu huwa dan dia sebaik-baik syekh sekarang ini nah ya. bersama dengan itu Syekh Mukbir sendiri ya, kalau menyebut dirinya saya cuma pada ilmu nah ya dan memuji-muji ulama memuji Syekh al Syekh Nubas Syekh Uthaimin dan yang lainnya Nah. Eh, Anda baru-baru ini mendengar rekaman Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah akan menyampaikan muhadarah nah, kemudian eh, yang membawakan acara memuji beliau ya oh, beliau adalah allamah faqih puji langsung diputus oleh Syekh Muhammad bin Hadi langsung diberi nasihat semuanya. Nasihat jangan memuji-muji. Nah, saya tidak suka <laughs> nah, langsung keluar dalil-dalilnya, bait-bait syairnya. Nah, ini yang diajar ini yang diajarkan kepada saya oleh masyayikh saya. Nah, dan ini saya, ini ya bukan dibuat-buat. Nah, kemudian beliau membantah Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah, dan sudah menyimpang. Nah, Ibrahim Ar-Ruhaili uh, menuduh Syekh Muhammad bin Hadi sebagai orang yang gila, gila sanjungan, gila pujian. Karena dengan dengan uh, eh, hujah uh, eh, Ibrahim Ar-Ruhaili berhujah bahwa di internet itu banyak sekali sanjungan-sanjungan pujian-pujian tentang Syekh Muhammad bin Hadi dan dia suka. Nah, itu. Iya. Dibantah di situ sekali oleh Syekh Muhammad bin Saya itu tidak mengerti internet. Tidak pernah buka internet. Mana tahu saya apa yang ditulis di internet-internet itu kata Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, Adapun kalau yang memang dihadap, yang didapati langsung seperti itu sekarang buktinya yang di, di majelis itu langsung diluruskan, langsung. Jangan, jangan lakukan seperti ini. Saya tidak suka. Nah. Barakallahu fikum. Nah, jadi ulama itu diantara tandanya mereka benci dengan kalbu mereka, dengan hati mereka benci namanya rekomendasi. Yang namanya pujian. Wala yatakabbaruna ala ahad dan mereka tidak menyombongkan diri atas seseorang. Wa ahlul ilmin nafi' kullamazdadu fil ilmi izdadu an lillahi wa khasyatan wa wa dhullan ya dan ahlul ilmu nafi' setiap kali bertambah ilmu mereka ya bertambah tawaduknya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah dan semakin merasa e, lemah merasa rendah tidak punya apa-apa nah ya Wa min adamatihim di antara tanda ciri mereka juga ya, ciri yang lain al-harabu minad dunya berlari menghindar menjauh dari dunia. Wa aula ma yahrabuna anhu minha ar-riyasatu wasyuhrat wal madh. Dan ya eh, nah wa ula wa ula ma yahrabuna anhu wa ula ma yahrabuna anhu dan yang pertama kali mereka menjauh ya berlari menghindar sejauh-jauhnya darinya yaitu ar-riyasah yang namanya kepemimpinan wah itu yang paling pertama mereka berlari menjauhinya ya kepemimpinan kekuasaan wasyuhra kemasyhuran wal madh ujian nah ini Kekuasaan, kepemimpinan, kemasyhuran dan pujian. Ini yang pertama kali mereka ya menjauh darinya. فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات أهل العلم النافع tanda-tanda أهل العلم النافع فإن وقع شيء من ذلك يعني الرياس أو الشهرة أو المرح jika kemudian terhasilkan salah satu dari hal-hal tersebut yakni ada kemudian di antara mereka yang dapat kepemimpinan, dapat kemasyhuran, terkenal, ya, atau dapat sanjungan, pujian, ya, yang banyak min ghairi qasdin wa tanpa mereka cari, tanpa mereka maksudkan, tanpa mereka cita-citakan, tanpa mereka pilih hal itu. Kanu ala khaufin syadidin min akibatihi adalah mereka dalam keadaan sangat takut akibat dari itu. Wa khasyu ayyakuna makron wastidrajan dan mereka takut bahwa ternyata itu adalah makar terhadap diri mereka dan itu adalah istidraj ya hukuman yang diundur yang ditunda yang justru akan membinasakan mereka di akhir perjalanan hidupnya takut mereka kama al-imam Ahmad rahimahullah sebagaimana halnya Imam Ahmad rahimahullah ya khafu dzalika ala nafsihi inda istihar ismihi wa bu'di sitihi sebagaimana halnya Imam Ahmad sangat takut atas dirinya, mengkhawatirkan dirinya. Ketika mulai masyhur, mulai terkenal dan sudah mulai mendunia namanya sebagai imam sunnah ya dan kepahlawanannya, kehebatannya sudah mulai mendunia namanya lima Ahmad mulai takut. Takut dia, Ya, mengkhawatirkan dirinya. Nah, jadi bukannya melonjak-lonjak bangga ah dipamer ke sana sini disebar sana sini nah ini rekomendasi dari Syekh Wulan terhadap saya ini rekomendasi Syekh Wulan terhadap saya ya nah saya hafal ini hafal itu nah bukan ciri-ciri ulama ciri yang lainnya dan yang lainnya. Wa min alamatihim ayatan. Annahum la yadda'una al-ilm. Mereka ulama itu tidak mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang berilmu. Fala yafkhuruna ala ahad. Mereka mereka tidak membanggakan, membanggakan diri ya atas seseorang. Wala yansibuna ila ilal jahl dan tidak menisbahkan orang lain kepada jahil. Nah, tadi kami nukilkan bagaimana Syekh Mukbil ya disinggung e, naam pada saat e, disinggung e, bersama dengan namanya Syekh Al Albani beliau mengatakan innama ana talibul ilm saya semua talibul ilm nah jangan dibandingkan dengan Syekh Al Albani nah, itu tidak ulama nah kecuali kata Syekh illa man khalafa sunnah wa ahlaha ya kecuali orang yang memang menyelisihi sunnah dan menyelisihi ahli sunnah maka ini fa innahum yatakallamuna fihi maka ahlul ilm akan berbicara tegas ya tentang dia ghadaban lillah marah karena Allah La ghadaban nafs, bukan marah karena dirinya. Ya. Wala qasdan li rif'atiha ala ahad, bukan juga untuk dengan maksud mengangkat dirinya atas seseorang. Tidak seperti ya kasusnya Yahya al-Hajuri. Nah, di masa-masa fitnah yang menggoncangkan dan membingungkan banyak orang itu. Nah, dari awal muncul fitnah. Nah, Syekh eh, Imam Ahjar wa Ta'dil di zaman ini Syekh Rabi' sudah mengatakan khududun nafsiyah itu hanya kepentingan pribadi. Nah, dengan pribadi. Nah, sampai kemudian ya hal hajuri ya uh, subhanallah diangkat-angkat, disanjung. Nah, menyanjung dirinya ya, dan juga ditiup oleh murid-muridnya. Nah, sampai jadi imam lain segala. Nah, ya, sampai istighothah kepadanya. Nah, sudah habis-habisan sudah. Dan ulama semuanya disikat, direndahkan. Nah, dia pun menjadi haddadi ya dengan e, naam gulunya ekstrimnya itu nah ya nah, terkait dengan e, awalnya terkait dengan kepentingan pribadi marahnya karena kepentingan pribadi bukan karena Allah nah ternyata padanya terdapat sekian ya kesesatan yang kemudian terbongkar. Nah, menjadi mubtadi allah haddadi seperti kata Syekh Rabi'. Nah, bedakan dengan ulama. Ya. Contoh bagaimana kita tahu tawadu'nya Ya. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, ya. Tapi kalau melihat orang menyimpang, menyelisih sunnah dan ahlus sunnah, paling depan. Wala yakhafu laumata laim. Dan tidak takut siapapun yang mencela, tidak peduli. Nah, di masa itu, tadi Syekh Rabi sudah berbicara. Hududun nafsiyah. Nah, sudah membantah dan menyalahkan. Ya, eh, tahdid-tahdid yang dilakukan oleh Yahya al-Hajuri. Sampai pada saat kemudian ya Syekh Ubaid mentahdir dia. Terdepan mentahdirnya. Nah, mentahdir Yahya al-Hajuri dan sudah ditahdir. Nah, menyimpang dan tidak boleh lagi belajar dan harus meninggalkan damaj. Nah, karena menyelisihi sunnah dan ahlus sunnah. Nah, ya meskipun di waktu itu bangkit, ya Muhammad Al Imam, Abdul Aziz Al Burai, ya eh, Abdullah bin Uthman Ad Damari. Nah, dan yang bersamanya menandatangani bersama bantahan terhadap Syekh Ubaid Nah, siapa yang tidak peduli? Nah, sampai kemudian juga terdengar tahdir Syekh Rabi bahwa Al-Hajr itu haddadi. Nah, meskipun Syekh Yaman tadi sudah kita dengar berusaha membela, berusaha ini. Termasuk qadiyah yang sekarang. Ya, al-iman dengan wafiqah kufriyahnya itu. Nah, janjian damai dengan uh, Rafidah. Ya, Kufiyun. Nah, terdepan yang membantah menasihati dan membantah Syekh Rabi, Syekh Ubaid sama Syekh Abdul Bukhari bahkan Syekh Ubaid dengan nas ucapannya mentabdi' mubtadi' lal ikhwani nah Syekh menuntut al-imam falyakhsha ghadabar rahman falyatub falyakhsha ghadabar rahman wajib baginya taubat hendaknya dia takut murka Allah ar-Rahman dengan perbuatannya itu nah sampai sampai sekarang belum ada taubatnya masyayikh Yaman tetap berusaha membela nah membela membela sampai kemudian Lanjang berbicara tentang Syu'baid. Nah. nah. Mereka ya sudah sunnah singa-singanya sunnah tidak peduli tidak peduli nah, kalau menyelisih sunnah halus sunnah sudah dinasehati ya sudah tahapan-tahapan ya ditempuh dan tidak bisa ya dan membahayakan dakwah salafiyah ahlus sunnah membuat kerusakan kan ditahdir ghadaban lillah marah karena Allah bukan terkait dengan pribadi nah iya dan kemudian menjadi jelas belakangan ini Nah, pada saat masyayikh istilahnya masai wasiyah itu. Nah, menentang jihad justru ulama ahli sunnah dari Mamlakah Arabia Arab Saudi berturut-turut fatwanya keluar. Syekh Shalal Haidan, Syekh Abdul Mus'ab, Syekh Abdul Aziz Al Syekh. Ah, Syekh Shalal Fauzan semua berfatwa jihad bahkan datang Asifatul Hazm menyapu Yaman. Mau apa sih? Nah, akhirnya ya, ahlu sunnah berjihad. Nah, masyayikh yang menentang jihad kemana mereka? Sekian ikhwanuna sudah gugur. Semoga mereka menjadi syuhada. Diterima sebagai syahid. Nah, dan semoga kemenangan disegerakan. Nah, ini para fikum. Jadi pentingnya kita mengenal ulama yang sesungguhnya. Nah, Syekh Obed itu sekarang sudah 70 70-an tahun lebih. Syekh Robi sudah 80-an tahun lebih. Eh, para masyai ini nah kejar-kejaran umurnya sama Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al Syekh, ya. Syekh Shalal Haidan ini sudah sederetan-deretan itu umurnya. Nah, kibar memang mereka. Yang kita bicarakan tadi dari segi usia sudah. Nah, jadi ha, kematangan ilm, kekokohan ilm teruji. Ya, ke eh, naam <clears throat> kemantapan fatwa. Ya. Menangani kasus permasalahan dakwah. Ya. Dalam skala yang sifatnya skala internasional. Nah, teruji. Nah, teruji. mereka lah memang ulama yang sesungguhnya barakallahu fikum rujukan kita nah wa juga alamat yang lainnya min alamatihim ayam juga tanda ciri mereka annahum yusiuna dhanna bi anfusihim anda teringat sesuatu bersama dengan itu Syekhun Abdullah Bukhari bercerita ya menulis sebuah buku Kemudian di situ beliau ya ada bagian yang disebut nama Syekh Robi, Beliau di situ menggelari Syekh Robi sebagai imam. Nah, Syekh Robi minta dihapus, tidak boleh. Tidak boleh. Syekh Abdullah Bukhari ya karena beliau yang tidak mau ya. Padahal saya meyakini demikian beliau imam al sunnah di. Tapi beliau tidak mau, tidak boleh ya sudah. Nah, Meskipun saya berkeyakinan seperti itu. Nah, udah ulama meyakini begitu. tapi Ini, ya, ya udah yang sesungguhnya seperti itu. Barakallahu fikum. Bukan mau mencari-cari nama kedudukan, lah. mereka tidak suka yang seperti itu. Mereka khawatir atas diri mereka. Ya. Ah, kita lanjut Omi alamati di antara tanda ciri mereka annahum misi dzanna bi mereka berburuk sangka dengan diri mereka. Ya. Ya. Wa yuhsinuna dzann biman salafa minal ulama dan memperba memperbaiki memperbagus dzann persangkaan mereka dengan salaf, kaum salaf e, dari ulama yang terdahulu. Wa Naam wa yuqirruna biqulubihim anfusihim bifadli man salafa dan mereka menetapkan mengikrar dalam kalbu mereka hati mereka dan dalam jiwa mereka keutamaan yang dimiliki oleh ulama salaf yang mendahului mereka atas diri mereka jauh lebih utama daripada diri mereka wa yu'jizuhum an bulughi dan mereka menganggap diri mereka tidak akan mampu untuk mencapai tingkatan derajat ya ulama salaf yang mendahului mereka walusul ilahi dan sampai kepada tingkatan mereka au muqarabatiha atau bahkan mendekati tingkatan ulama salaf mereka merasa diri mereka tidak akan mampu wa kana Ibnu Mubarak Abdullah bin Mubarak rahimahullah idza dzakara akhlaq man salafa jika beliau menyebut akhlak ya ulama salaf yang mendahulunya yunsidu beliau membaca beliau mengucapkan la ta'arradanna bidzikrina bidzikrana lidzikrihim laisa sahihu idza masha kal muk'adi jangan coba-coba ya memuji kami di samping penyebutan nama-nama mereka jangan Ya, kalau sudah dipuji, disanjung nama-nama mereka ulama salaf, keras. Kita ini jangan disebut-sebut sudah. Nah, ya, bukan bukan makomnya sudah dibandingkan dengan mereka. Laisa sahihu idza masyakal mu'ad. Nah, tidak sama antara yang sehat jika dia berjalan dengan orang yang lumpuh. Ya, tidak sama dengan orang yang sehat kalau berjalan dia berjalan jauh sudah menempuh jalan mengarungi jalan yang jauh sementara orang yang lumpuh ketinggalan di belakang ya. jangan samakan kita dengan ulama salaf tidak bisa kita mengejar mereka keutamaan-keutamaannya ilmunya, amalannya nah, jangan nah padahal Abdullah bin Mubarak rahimahullah ma'ruf ya biografinya nah alim, muhaddis, ha? faqih. Uh, Naam, beliau beliau yang membiayai murid-muridnya, ha? Beliau yang membiayai murid-muridnya. Naam. hujju aman. Ha, setiap tahun berhaji, kaya, beliau kaya. Nah, berjihad, setiap kali ada jihad terjun berjihad, berperang. Nah. Nah. Ya. Ini Abdullah Mubarak. Sekian kata demikian. Tapi ini beliau kalau sudah berbicara tentang uh, ulama yang mendahului dari kalangan salaf menganggap dirinya tidak ada apa-apanya. Nah, kata Syekh setelah memaparkan ciri-ciri tersebut, ya, moga-moga dengan tanda-tanda yang disebutkan ini, ya, eh, orang umum, ya, bisa membedakan siapa yang memang berhak untuk menyandang gelar ulama dan siapa yang tidak. Barakallahu fiikum. Sebentar lagi masuk waktu asar. Ya. Nah, berarti kita eh, persiapan dulu sholat asar, insyaallah. Nah. Badal asar lanjut ya. Begitu. Nah, masih lanjut nanti setelah sholat asar Allah Nah, setelah dulu. Tafadul करेंगे